kepada mereka di surah ini yaitu al jinnu wal insu jin dan manusia yang di ayat kita malam ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama mereka dengan as-saqalan itu sanafruhu lakum ayyuhas saqalan sin litam, fis maknanya akan ya, kata para ulama wa'idun Allah ta'ala lil ibad ini adalah uh, ancaman Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap hamba baik dari bangsa jin atau atau manusia. Sebab Allah mengatakan kami akan uh, eh, mempusat, memusatkan perhatian lakum terhadap kalian ayyuhatsaqalan wahai bangsa jin dan manusia. Nah, itu kira-kira maknanya. Kalimat sanaf sanafrugu itu diambil dari kata faragha. Maknanya farah. Farah itu dalam bahasa Arab uh, orang Arab uh, bila mereka baru selesai dari tugas mereka mereka mengatakan itu saya sudah kosong sekarang ya, itu au as asli asli makna farah saya sudah tidak sibuk lagi tidak disibukkan apa-apa nah, Allah mengatakan fahidha farah ta pan soba ya fahidha farah ta pan soba maka apabila engkau telah selesai melakukan satu tugas pan sob maka carilah tugas lain kan itu maknanya karena itu <clears throat> dari makna sanafruhu sekalian uh, diperindah oleh para penterjemah uh, maknanya sanafruhu lakum kami akan berkonsentrasi terhadap kalian di sini uh, seperti ungkapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa di dunia ini Allah Subhanahu wa taala mengurusi seluruh makhluk. Dan itu bukan dari bangsa manusia atau jin saja. Bahkan hayawan, binatang dan makhluk-makhluk lainnya semua ini diurusi oleh Allah karena Allah mengatakan huwal hayyul qayyum ya kan bahkan di ayat kita juga uh, sudah dijelaskan bahwa Allah tidak pernah sedikit pun ya lalai dari urusan makhluk maknanya ini di dunia Baik, kalau ayat ini kita bilang ancaman dan ini tentunya di akhirat <clears throat> ya dan tentunya ini di akhirat maknanya kalau sudah di akhirat nanti oke okay, Allah akan berkonsentrasi Pak. maknanya ya menghabiskan waktu untuk urusan urusan manusia dan jin saja setelah di dunia tadinya semua diurus Allah ya kan maka setelah nanti di akhirat sanak ruhulakum kami hanya memperhatikan kalian saja ya wahai as-saqalan bangsa jin dan bangsa manusia itu salah satu makna mana ayat oh, sekalian ruhu lakum ayyuhas saqalan karena itu berhati-hatilah kalian ya sebab di akhirat nanti kata Allah semua apa yang kalian lakukan itu ah, sudah menjadi perhatian kami secara khusus akan tidak ada lagi yang bisa lari ya dari mahkamah tersebut nah, ini makna sanaf ruhu lakum ayyuhat thaqalan al-imam al-bukhari rahimahullah uh, dia tafsirkan ayat ini Pak sanuhasibukum la yashghuruhu shayun an syai' sanuhasibukum kami akan menghitung menimbang amalan kalian dan kami tidak disebut disibukkan oleh apapun <coughs> pada saat itu itu tafsiran uh, Bukhari rahimahullah dan kalimat sanaf ruguni sekalian ini memang sudah ma'ruf di yang punya bahasa tentunya orang-orang Arab kalau dia sebut farah ya yaitu farakhtu min fulanin ila fulan maknanya saya uh, disibukkan oleh ini ya, kemudian <clears throat> setelah selesai saya akan disibukkan oleh yang lain nah, jadi faroh itu bukan makna kosong tanpa berbuat dan tapi selesai urusan yang satu sudah menunggu urusan yang lain nah ini makna kalimat uh, eh, farah kita bilang yang tentunya uh, kalau kepada Allah ya, setelah Allah sibuk dengan makhluk di dunia nah, kemudian di akhirat nanti Allah hanya uh, menyibukkan ya dengan manusia dan jin saja itu sanafru adapun as-saqalan dia diambil dari kata thiqal saqil kata orang Arab apa itu maknanya berat ya faman ya'mal mithqala itu satu akar kata kenapa jin dan manusia disebut Allah mereka di dalam Al-Qur'an atau juga di hadis ya dengan istilah as-saqalan di sini ada beberapa pendapat yang kita kutip dari ucapan para ahli tafsir yang saya tuliskan di catatan saya bahwa yang pertama manusia dan jin dipanggil mereka dengan as-saqalan yang maknanya dua yang berat itu maknanya apa Sebab jin dan manusia ini ya bahwa bumi ini bagi mereka seolah-olah adalah dabbah yaitu hewan tunggangan yang mereka menunggang di atasnya ya ke sana kemari sehingga bumi bumi ini seolah-olah berasa berat ya itu satu bahkan Allah mengatakan wa akhrajatil ardu asqalaha ya asqalaha di sini maknanya mayat bahwa bumi nanti akan mengeluarkan asqalaha isinya apa itu ya mayat-mayat yang tertimbun di di perutnya di antara para ulama tafsir ada yang mengatakan manusia dan jin dikatakan mereka thaqalan li'annahuma karena keduanya berat ya, ya karena keduanya berat baik jin dan manusia bidunu karena dosa-dosa mereka ya karena dosa-dosa mereka karena hakikatnya sekecil apapun kesalahan dan dosa yang kita lakukan itu hakikatnya berat ya Itu hakikatnya berat Allah mengatakan dalam surah pendek uh, apa wa wada'na anka wizra alladhi anqada zahra wa wada'na ya kami hilangkan kami ambil kami alihkan anka wizra darimu bebanmu. Sebagian ulama mengatakan beban di sini dosamu, padahal Nabi tidak berdosa. Alladzi anqadha yang memberatkan punggung. Ya. Dan banyak ayat mengatakan bahwa dosa ini berat. Nah, tapi berat dia sekalian ketika memang orang sadari kalau itu satu satu kesalahan karena orang yang tidak takut dengan dosa Maka sebesar apapun kejahatan Itu tidak akan dia rasakan berat Bahkan seolah-olah dia tidak merasa punya beban nah, itu Dan itu bisa kita kadang-kadang rasakan Orang yang sudah menjaga sholatnya lima waktu ketika entah karena apa tertinggal satu waktu itu seolah-olah berat bagi dia nah, gitu jadi seolah-olah dia melakukan satu kesalahan besar nah, ketika misalnya terlambat sholat sehingga keluar dari waktunya baik bila misalnya dia masih tetap lalai tadi dia satu waktu dia rasa betul berat nah, pindah ya berubah menjadi dua waktu ini bukan makin berat tapi ini makin makin ringan bagi dia pertama tadi ketika tinggal satu sholat itu sangat berat bagi dia kenapa telinga tapi tetap juga dia lalai ya sehingga dua waktu tinggal itu sudah mulai ringan nah ini dosa ini aneh pak ya dosa ini aneh ketika orang tidak melakukan satu kesalahan bila tiba dia melakukan kesalahan ini merasa bersalah besar dia tapi kalau satu dua kali tiga kali empat kali nah ini akan berubah bahkan kadang-kadang yang tadinya dia anggap itu sebagai dosa besar nah, itu nanti kalau sudah itu terus menerus dia lakukan dia merasa itu sudah sudah tidak berdosa singkatnya dosa adalah berat sehingga manusia dikatakan as karena mereka memikul dosanya masing-masing Allah mengatakan dalam Al-An'am wa yahmiluna awzarahum ala zuhurihim dan mereka akan memikul kesalahan-kesalahan mereka di pundak-pundak mereka kata Sya'rawi rahimahullah bahwa dosa yang paling besar ditanggung manusia nanti yang akan memberatkannya di dunia dan di akhirat adalah zina. alhamdulillah, Perbuatan berzina. <clears throat> Adapun yang ketiga, kenapa manusia dan jin dikatakan mereka thaqalan? Li thiqali amrihim wa 'idhami amrihim fihi karena memang berat urusan mereka di atas bumi sebab penentuan jin dan manusia apakah mereka masuk surga atau neraka itu ditentukan di di bumi ini Pak. sehingga ini yang dimaksudkan ya siqal berat beratnya ya keputusan akhir mereka surgakah atau neraka dan itu mereka tentukan di dunia ini ini yang ketiga adapun yang keempat takalif wal amanah karena memang beratnya takalif perintah perintah agama apa serta amanah amanah yang dibebankan kepada manusia di dunianya ah, yang itu sangat berat untuk dilakukan sebab banyak hal-hal yang kadang-kadang menghalangi seseorang untuk melakukannya. Jadi perintah-perintah agama ini takalib adalah perintah-perintah yang memang berat. Ya, ini ungkapan ya, sebahagian ulama kenapa kita bilang manusia eh, dikatakan mereka as as-saqalan ya. Kemudian babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Ini sudah sering kita bicarakan ya di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya Karena itu kita lanjut saja Qala Allah ya ma'syaral jinni wal insi إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا معشر الجن والإنس Wahai golongan jin dan manusia Kalimat ma'syara itu jamak um, mufrad dari ma'asyir ini seringkan kita dengar ustaz-ustaz bicara bah ya masya ma'asyirul mu'minin rahimakum Makanya kumpulan. dalam kamus disebutkan ya ma'asyar itu adalah kumpulan jin atau kumpulan manusia yang tidak bisa dihitung jumlahnya Pak ya sakin banyaknya itu makna maksyar jadi ini kumpulan yang banyak saking banyaknya tidak bisa dihitung hanya bisa diperkirakan jadi ya ma'syarul jinni wal insi wahai kelompok jin dan manusia ini istata'tum jika kalian mampu أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض jika kalian mampu menembus aqtaris samawati wal ardi yaitu penjuru langit dan penjuru bumi famfudu lakukan kalianlah ya, tembus kalianlah tapi kata Allah, la tamfuduna kalian tidak akan mampu menembusnya illa bisultan kecuali dengan sultan kekuatan dan kalian tidak tidak punya kekuatan itu itu maknanya Pak. ini juga sekalian tantangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada jin dan manusia. Cuman di sini ada ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Masalah tentang ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah tantangan Allah kepada manusia dan jin di dunia ini. Allah mengatakan, "Wahai kalian jin dan manusia, Bila kalian memang mampu maka tembus kalianlah aktor aktor itu pak lapisan akhir dari dunia dan uh, dari bumi dan dan langit ya lapisan akhirnya lakukan kalianlah tembus kalianlah kata Allah la tampuzuna kalaupun kalian berusaha untuk menembusnya sampai kalian bisa melewati lapisan langit terakhir atau lapisan bumi terakhir ya kalian tidak akan mampu melakukannya illa bisulqan kecuali dengan kekuatan padahal kalian tidak punya kekuatan untuk itu dan orang yang memahami ayat ini bahwa ini adalah tantangan Allah di dunia Pak mereka jadikan ayat ini bahwa sudah ada di antara manusia ya yang mampu menembus angkasa Pak sampai kepada aktoris sama nah, sehingga ulama-ulama muktabar dalam bidang tafsir mengatakan ini adalah pemahaman yang salah bila menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa bisanya orang mampu atau mampunya orang ya bisa menembus ya lapisan terakhir dunia atau kita bilang bumi dan dan langit. Karena ini mustahil. Ya, ini mustahil terjadi ya, dilakukan oleh manusia. Sedangkan yang sudah sekarang berhasil dilakukan orang yang katanya mampu ke bulan ini sudah mengerahkan segala kekuatan mereka dan butuh biaya yang luar biasa besar tapi hanya mampu sebatas itu nah, sebatas bulan kalau memang bulan ya kan? atau angkasa nah, tapi ini aktor aktor ini tepi dan ini mus mustahil nah, makanya pemahaman ini kata para ulama tidak tepat ya bahwa ini tantangan Allah terhadap manusia dan jin mampukah mereka yang menembus ya angkasa ini. Baik, kalau ini batil atau kalau kita bilang pemahaman ini kurang tepat, apa maksud dari ayat? Kata para ulama, maksud dari ayat adalah tetap berbicara tentang hari akhirat. Bahwa ini tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada kepada manusia atau jin bahwa siapa di antara kalian yang mampu kata Allah ini kira-kira makna ayat yang lepas ya atau menghindari apa hisab hari pertimbangan Ah, dan sebagainya maka lakukanlah dan bila kalian lakukan tidak ya kalian tidak akan bisa sedikit pun menghindari ya hari pembalasan yang telah kami kami tetapkan nah, jadi uh, kinayahnya begini pak orang bila mau menghindar dari hukuman Allah ya orang bila berusaha untuk menghindar dari hukuman Allah ya di akhirat nah, ini tentunya sangat kita bilang mustahil tidak mungkin tidak masuk akal sebagaimana tidak akal, tidak masuk akalnya ya bila manusia berusaha untuk menembus lapisan bumi atau atau langit paham tak pak maksudnya saya ulang balik. Maksud ayat ini, ini tantangan kepada manusia yang berusaha berusaha lari dari hukuman Allah. Ya, untuk menyelamatkan diri dari kesalahannya. Bahwa ini kita bilang mus mustahil, tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkinnya orang ya menembus lapisan terakhir bumi atau langit karena kalaupun mereka lakukan, itu harus mereka lakukan dengan kekuatan. Padahal mereka tidak tidak punya kekuatan itu. Bisa dipahami ayat? Nah, itu maksudnya. Kemudian, kenapa didahulukan jin dan baru manusia? Ya ma'syaral jinni wal insi. Di dalam Al-Qur'an oh, sekalian rata-rata ya bahwa selalu disebutkan penyebutan jin baru baru manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya ya ma'syaral jinni wal insi di ayat kita satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'an ya yang bila disandingkan jin dan manusia didahulukan manusia itu hanya ada pada uh, Maryam. Qul kata Allah la ini jitaba'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithli maksudnya satu-satunya yang didahulukan bangsa manusia dari jin di dalam Al-Qur'an itu ayat dalam surah Maryam akhir ketika Allah mengatakan katakan wahai Muhammad kepada ji, manusia dan jin kalaulah mereka saling ber ha, bekerja sama untuk mengarang sebuah kitab seperti Al-Quran pasti mereka tidak akan mampu ya melakukannya Nah, ini aja satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'an yang didahulukan manusia baru baru jin. Sisanya Pak nah, selalu jin dan nah, selalu jin yang disebutkan baru baru manusia. Di ayat kita ini kita tengok. Ya ma'syarul jin wal ins. Alasannya kata para ulama bahwa dalam soal penciptaan memang yang pertama sekali diciptakan adalah jin baru manusia qila qila apa tanpa tanpa dalil tapi diungkapkan para ulama bahwa jarak penciptaan jin dan manusia itu seribu tahun mana salah tercipta jin setelah tercipta jin ya seribu tahun mereka sudah menyembah Allah baru diciptakan manusia ini satu alasan kenapa didahulukan jin di ayat ini secara khusus. Kenapa yang didahulukan jin? Sebab jin lebih kuat dari manusia. Jin lebih hebat dari dari manusia. Kecepatan mereka tidak bisa sedikit pun ditandingi oleh ya manusia. Bukti banyak. Ya, apa kata Sulaiman alaihissalam siapa yang bisa mendatangkan istana Balqis ya. Sulaiman di di Syam ah, singsana apa Balqis di di Yaman siapa yang bisa mendatangkan istana dia nah. apa kata kata jin saya akan mendatangkannya apa Pak sebelum engkau bergeser dari tempat duduk ini menunjukkan kekuatan walau memang ada yang lebih kuat dari dia kan yaitu coba. malaikat kan nah, malaikat tapi di sini menunjukkan kehebatan jin. Ada pun manusia tidak. Baik. Kenapa kita bilang dalil alasannya didahulukan di sini jin dari dan baru manusia? Sebab kita bilang ini tantangan, Pak. Tantangan ini bagi sekalian jin dan manusia yang mampu menembus tepi langit dan tepi bumi. Lakukanlah tentu yang pertama sekali ditantang yang lebih apa? Yang lebih kuat kan. Baru baru manusianya. Ditantang dulu yang lebih kuat, maka disebutkan dia pertama. Jin. Apalagi menurut sejarah Al-Qur'an ya menurut keterangan dalam Al-Qur'an, jin ya mereka sudah lebih banyak menguasai dunia ini daripada manusia sendiri. Inna kunna naqudu minha maqaida lis Dulu kami pernah kata jin. Ya, duduk ya di emperan langit itu. Maqaida lis-sam'i. Di tempat-tempat duduk yang ada di langit untuk apa? lis mendengarkan nah dengerin apa wahyu yang disampaikan Allah kepada malaikat kan syaitan berusaha jin berusaha mencurinya kan di surat jin ya mencuri wahyu yang disampaikan Allah kepada malaikat itu mana sama maknanya pernah mereka di sana Ini menunjukkan bahwa mereka lebih hebat dari dari manusia sehingga wajar mereka didahulukan. Baik. Di surah Maryam tadi kita bilang kenapa manusia yang didahulukan baru jin? Sebab dalam soal bahasa sekalian ya. ya dalam soal bahasa ya kemudian usaha untuk menandangi Al-Quran itu manusia lebih hebat dibandingkan jin sehingga di ayat itu didahulukan manusia bisa dipahami ya Baik. Kita pulang kita cepat. Kalau ayat surah ini apa tak siap sampai Ramadan panjang. Baik. Fabi ayi ala irabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian manakah yang kalian eh, dustakan? Kata Allah, yursalu alaikuma suwadun min narin wa nuhasun fala tantasira. Baik. Uh, ada pemahaman yang mudah ya menurut tafsiran sebahagian ulama ayat ke-35 ini pemahaman yang mudah saya bilang dikaitkan dia kepada ayat 33 maknanya la tamfuduna illa bisultan kalian tidak akan melakukannya tak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan kalaupun kalian punya kekuatan untuk menembus aktaris samawati wal ar tetap juga kalian tidak akan bisa menembusnya sebab yursalu alaikuma syuwadun minna pasti akan ya diterbangkan kepada kalian syuwadun minna itu nyala nyala api yang Ah, luar biasa ah, wanuhasun dan timah panas tanpa tantasiran karena itu kalian tidak akan ada yang selamat darinya ini kayak saya bilang pemahaman yang mudah wah sekalian bahwa bila ada di antara jin dan manusia berusaha untuk menembus langit dan bumi dengan kekuatannya misalnya tetap saja tidak bisa mereka ya melakukan itu ya kenapa karena pada saat yang sama mereka pun akan dihalau dengan siraman api yang bernyala-nyala dan besi nah, tiba panas kita nuhas pala tantasiron maka tidak kalian tidak akan menang tidak menang di sini maknanya kalian tidak akan bisa menghindari ya suwazun minnar wa nuhasun ah, tersebut ini kita bilang pemahaman yang mudah uh, tentang kaitan ayat syuad di sini disebutkan oleh para ulama yaitu sailun min nari maknanya api yang murni Pak murni api tanpa dicampuri oleh asap nah, karena api bila tidak bercampur dengan asap berarti apa Hah? sangat panas ya kan nah, sangat panas dia karena murni api kalau kita tengok api tapi banyak betul asapnya biasanya apinya tak se tak seberapa ya. tapi kata para ulama suwadhum minnar ini murni api tanpa ada asap kemudian nuhas ya dukhanun nar ini asapnya ya. ini asapnya secara khusus tidak ada apinya tapi asapnya aja Pak. jadi suat apinya dukhan ya nuhas ini ungkapan-ungkapan para ulama dalam masalah ini. Baik, ini kalau kita bilang dikaitkan ayat ini ke ayat ke-33 tiga, bahwa salah satu yang menyebabkan jin dan manusia tidak akan mampu menembus ya lapisan langit dan bumi sebab mereka akan dihalau dengan kita bilang timah panas atau dengan api yang betul-betul bernyala-nyala. Cuman yang terbaik tentunya Allah sekalian bahwa ini adalah orang yang tidak selamat dari hukuman Allah maknanya ayat dibicara tentang akhirat bahwa mereka-mereka yang melakukan kesalahan nanti di akhirat mereka tidak akan bisa menghindari panasnya api atau panasnya ya timah nuhas ya, kesimpulannya siksa di di akhirat Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tibah فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فإذا انشقت السماء maka apabila terbelahlah langit maka apabila terbelahlah langit fakanat wardatan maka langit itu ketika dia terbelah wardah seperti merahnya mawar mawar jenis dari dari bunga merahnya dia seperti mawar kadihan sehingga warnanya seperti uh, dihan ni jamak dari duhun duhun tu minyak kan? yaitu kilafan dari minyak ini gambaran uh, keadaan langit bila dia sudah pecah dia memerah seperti itu maknanya dia tidak akan seperti yang kita tengok sekarang langit itu kita tengok indah biru sekalian Nah, tapi kalau sudah nanti terbelah ya habis masanya ya, di hari kiamat dia memerah. Nah, dan merahnya itu Allah gambarkan seperti pakanat wardah. Wardah ini kan bunga. Jadi seolah-olah ya langit ini memang indah. Nah, dan betul-betul dia indah sampai ketika terbelahnya pun dia ya akan kelihatan keindahannya Pak. Wardatan kaddihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ketika terbelahnya langit sekalian maknanya terjadilah kiamat maka setelah terjadi kiamat terjadilah hari hari kebangkitan ketika terjadi hari kebangkitan fayauma idzin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Maka pada hari itu mana ketika manusia diang, dikeluarkan dari kuburannya masing-masing la yus'al dia tidak ditanya an dhanbihi tentang tentang dosanya. Siapa Pak? Jin dan dan manusia. Jadi tidak ditanya Kenapa tidak ditanya? Nah, jawabannya eh, ayat ke 41. Ya setelah fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibah. Sebab yu'raful mujrimuna bisimahum. Dikenallah pelaku-pelaku dosa itu mujrimun bisimahum dengan tanda-tanda mereka. Jadi tidak perlu ditanya karena sudah jelas. Ya, karena sudah jelas. Kalau muka Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu nanti akan ada dua muka satu muka yang memang bersinar bersih ini adalah muka orang yang beriman satu adalah muka yang hitam pekat sekalian ini adalah mukanya orang-orang kafir mujrim orang-orang pelaku pelaku dosa nah, jadi kalau sudah ketengokan jelas perbedaan mana yang baik mana yang buruk di hari kebangkitan itu la yus'al tidak perlu nah, ditanya mereka tentang dosa mereka lagi karena sudah sudah jelas itu pada pada fisik mereka. Ini satu makna ayat. Ya. Yang kedua kata para ulama, makna ayat fayauma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Pada hari itu tidak akan manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosa mereka. Ini di tempat-tempat tertentu, Pak. Kita bilang tadi pertama di hari kebangkitan ketika manusia keluar dari kuburannya masing-masing mereka belum ditanya karena tidak perlu ditanya karena mereka sudah ketahuan ya sebab manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalnya di dunia oke sesuai dengan amalnya di dunia tapi nanti di tempat lain ada yang memang di Ditanya, ayat banyak menjelaskannya. Ya. La tus'alunna anin anin naim gitu kan. Kalian pasti akan ditanya tentang nikmat yang kalian terima. makanya di akhirat nanti ada hari pertanyaan di mana kita akan ditanya masing-masing tentang dosa yang kita yang dosa yang kita buat. Nah, cuman di ayat ini kata para ulama ini satu tempat nanti di mana di akhirat itu ada tempat yang memang tidak ditanya. Yang kedua, nah, tafsiran lain karena banyak Pak tafsiran ayat ini. Ini dikhususkan kepada mereka maksudnya dari manusia dan jin yang betul-betul mujrim. Tidak ditanya lagi mereka akan dosa mereka, Pak. Karena memang Allah sudah tidak peduli dengan mereka ketidakpedulian Allah ya kepada mereka sehingga mereka tidak ditanya kesalahannya itu sudah berupa dosa atau siksaan bagi mereka di di akhirat sebelum mereka merasakan siksa yang sebenarnya ketidakpedulian Allah terhadap mereka ini pun itu sudah sudah siksa nah ya karena nanti ada ada yang ditimbang amalnya kenapa ditimbang amal karena diharapkan ada di sana yang yang bagus ya tapi kalau sudah amal tidak ditimbang ini menunjukkan tidak ada gunanya ditimbang dia karena sudah sudah buruk semua untuk apa ya, kira-kira seperti itu maksud ayat dan sebahagian ulama mengatakan maksud dari ayat fayauma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala bahwa pertanyaan di sini yang dinafikan adalah pertanyaan istighfar, eh, istighbar ah, maknanya kenapa kau buat macam ini ya, pertanyaan ini yang dinafikan jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang ah, tidak perlu ditanyakan lagi kata kata para ulama tapi ah, yang ditanya ya tetap juga ada nanti yang ditanya tapi di sana pertanyaan yang sifatnya untuk pengakuan kalau pertanyaan sekedar untuk mengetahui ini memang tidak diperlukan dan itu maksud ayat tapi kalau pertanyaan yang memang untuk disiksa dia dan atau disuruh dia mengakuinya nah kalau ini tetap juga nanti ada di akhirat kata Allah waqifuhum fa innahum mas'ulun stoplah mereka mereka akan ditanya hari ini nah, artinya maknanya antara ayat satu dengan yang lain ini tidak tidak bercanggah ya Allah mengatakan fabi ayi ala rabbikuma tukadziban yu'raful nabi sima pelaku-pelaku dosa akan dikenal mereka lewat tanda-tanda yang ada ah, pada mereka sendiri hatta di dunia wajah orang taat wajah orang Islam dengan wajah orang kafir nah, itu bisa kita bedakan ya orang yang banyak dosa dengan orang yang taat itu bisa kita bedakan wajahnya nah, sebab ada nur walau ini tidak bisa dilakukan oleh oleh semua orang tapi ada orang-orang tertentu ya, yang memang bisa membedakan ya begitu kita tengok begitu dia tengok kita dia sudah tahu siapa kita ya. ada Ibnu Sirin misalnya seorang ulama Tabiin, datang ke dia seorang laki-laki ya laki-laki tersebut mengatakan ke dia wahai imam saya tadi malam bermimpi dalam mimpi itu saya ajak gembiralah engkau entar lagi entar lagi engkau akan naik haji baik Tak berapa lama setelah itu datang lagi laki-laki wahai imam saya tadi malam mimpi saya ajan ittaqillah fa innaka harami takutlah kau kepada Allah kau ini adalah kau pencuri entar hmm. ntar lagi kau akan dipenjara Pak Teng, Mimpi sama-sama? Sama-sama aja. Sehingga ada orang yang bertanya, "Wahai imam, dua laki-laki ini tadi malam bermimpi yang sama. Sama-sama ah, azan. Tapi kenapa takbirnya berbeda? Satu naik haji, satu karena pencuri sehingga dia akan nah, Apa kata imam? itu ku tengok dari dari mukanya laki-laki pertama begitu dia datang perhatikan mukanya muka ketaatan sehingga aku teringat kepada firman Allah wa adzin bin nasi bil haji takbir mimpi dengan dalil wa bukan bukan main-main tapi para ulama mentakbirkan mimpi dari pakai dalil Quran saya teringat ayat wa azin bin nas azin ya sama dengan kalimat muad muazin azan hmm. kumandangkanlah azan maknanya seolah-olah dia terpanggil untuk untuk haji itu dari wajahnya yang kedua tadi dia bilang aku tengok wajahnya adalah wajah maksiat sehingga aku teringat firman Allah ya maka muncullah suara adzana muadzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun dalam surah Yusuf bahwa ketika saudara-saudara Yusuf <laughs> bahwa ada muncul suara yang memanggil bahwa kalian adalah pen, pencuri ya. jadi para ulama seperti Ibnu Sirin mentafsirkan tak mimpi itu dia tengok wajah orang ya, karena itu takbir ni oh, sekalian ilham tidak ada boleh kita sembarangan mentakbirkan mimpi kawan masa tadi malam mimpi begini begini oh baca buku lah lah tidak cocok itu banyak yang yang sakit nanti kita buat kalau kita takbirkan mimpi orang macam-macam ya, karena pernah pengalaman ya, salah seorang kata hari dia mimpi dalam mimpinya itu dia dimakan dikasih makan sama tetangganya ya, dia berjiran seperti ini Pak. kata katari satu kata katari yang lain ini dalam mimpinya itu dia di, dikasih makanan akhirnya dia tanya Allah mimpi itu kepada kepada salah seorang imam masjid yang dekat rumah dia. Apa dia bilang? Oh, kamu ini dalam bahaya. Bentar lagi kamu ini akan wafat. Begitu ya. Sebab uh, engkau ini memakan makanan yang tidak baik. Ini menunjukkan kalau Eh, jiran tetanggamu berniat buruk untukmu seperti meracun itulah dia buat tabirnya tiga hari tiga malam kau tak tidur ya tak tidur dia dengan takbir itu kan akhirnya dia pun resah dengan mimpi seperti itu dia adalah yang memberitahu ke dia bahwa saya kenal seorang ulama yang memang ahli dalam takbir kebetulan kami ngaji setiap Sabtu dengan ustadz tersebut dia orang Irak Pak ahli dalam fikih Syafi'i ya. setiap pagi Sabtu seperti tadi nah, datanglah dia ke sana makanya saya tahu cerita ini apa kata imam kita oh, senanglah gembiralah bahwa usahamu akan akan berkembang coba tengok bedanya takbirnya si imam masjid yang dekat rumah dengan takbir guru kita yang mengaji kita fikih gembiralah engkau bahwa usahamu akan berkembang secara baik sehingga nah, itulah takbirnya dia bilang alhamdulillah tak jadi saya mati kalau begitu <laughs> makanya hati-hati kita dengan takbir mimpi Subhanallah kita jadi di akhirat akan dikenali ya wajah-wajah orang-orang yang jahat dengan dengan tanda-tanda di muka mereka payuk khazubin nawasi wal aqdam maka dia pun ya, diambil nawasi nawasi ini apa ubun-ubun ya, wal aqdam dan kakinya maksudnya siksaan sebahagian ulama mengatakan bahwa kakinya ini diikatkan ke ubun-ubunnya pak, payuk khadu setelah itu dilemparkan ke api neraka na'udzubillah ini menunjukkan yang siksaan yang pedih sebahagian ulama wow di sini katanya tanau wow wal aqdam ada orang yang memang diseret dengan ubun-ubunnya dicampakkan langsung ke neraka sana ada yang lewat kakinya pak diseret dia dengan kakinya ditarik kemudian dicampakkan ke dalam neraka ada yang keduanya nawasiwal akdam keduanya dilipat dia dipegang ubun-ubunnya dipegang kakinya dilipatkan seperti baru dijatuhkan yang kedua dua atau ketiga tiga tafsiran itu ya tidak menyalahi lapas ayat babi ayi ala rabbikuma tukadziban Kemudian yang terakhir hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Setelah mereka dicampakkan ke dalam neraka, dikatakan kepada mereka, inilah dia neraka jahanam yang dulu sering ya didustakan oleh pelaku-pelaku dosa ya yatufuna bainaha wa baina hamimin an mereka terus menerus berkeliling ya antara jahannam tersebut wa baina hamimin an dan hamim air yang sangat luar biasa panasnya maknanya bahwa mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam nanti kalau zahir ayat bahwa di neraka jahanam itu ada semacam satu lembah yang memang berisi air yang sangat panas hamimin an yang nanti mereka oh, sekalian berkeliling yatuf dari kata tawaf itu berkeliling mereka di di air tersebut nah, tapi karena mereka tengok panasnya air itu maka balik lagi mereka masuk ke dalam neraka jahanam Maka kepada ke ini siksaan ya, ya,